Makanya teori kejahatan itu dulu nabi-nabi wis pinter. Mulane saiki santri goblok itu kriminal tenan. Dosa gede. Nggih goblok itu dosa gede. Mestine sing pinter itu santri. Riyen iki ana perawan, rondo edan. Mbok edan tenan ra. Misalnya saya ono alate, kalau rusak masjid itu tes, edan tenan. Orang gerawang nuduk kiai, tes, edan tenan. Wah riyen ono wedok ayu, rondo edan waras ra. Dikeloni wong papat. Wong papat iku tokoh. Tokoh agama, tokoh apa ora ora pokoke tokoh. Mau tokoh agama kan yo ora kiai, zaman iku agamane yo ora apa. Wes bareng akhirnya cah iku meteng. Meteng iku hamil. Dilapor Nabi Dawud. Nabi Dawud itu dilapuri wong papat iki oleh muni iku kok seksine wis papat nak cawe wedok iku zina Ya nyalano cawe itu. Nyalano terus ya wes nyalano eh mus hamil berarti kan bukti nopo zino Terus Nabi Sulaiman itu buat niki kalau cerita, penjaman ngerti betapa para nabi ku pinter. Mesti kan agama nih pangeran itu syaratnya pinter. Pinter itu buatin goblok, orang kudu pinter banget, pokoknya buatin goblok. Terus Nabi Sulaiman jadi investigasi terpisah niku pertama sing ngelakoni Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terus takok. Ning Nabi Dawud, buat buat jenengan tak kelirin jarene lah kok meteng. Jare paling dikumpuli asu jadi. <laughs> Nabi Dawud yo ngandel eh, wong seksine apa? tokoh bisa. Ya wes nak ngono sing wedok kudu ditakzir wong kok gelem didemeni apa? Kowe roh tenan sing demeni asu yo iya jarene. Nggih, Nabi Sulaiman nyeluk sitok-sitok. Asune rupane piye? <laughs> kan yo kok pertanyaane. Abang gitu. Sitokne takok ireng. Gitu. Mesti ini harus dijawab ungu ya, masuk harus ya. Tapi empat itu pertanyaan jawabannya masuknya warnanya gitu gitu. Akhirnya Nabi Sulaiman ngerti, nah empat itu empat empatnya pelaku. Iku nunjuk no, anak Nabi ora kena dibodohi. Jadi Nabi itu ya lugu, umi, eh, tapi punya kecerdasan lugu ya seorang lagi e, punya kecerdasan apa nubuah ini penting kalau atur nomor ke zaman akhir ini yang hilang kecerdasan jadi doa sidik amanat tablek fatonah tapi fatonahnya itu hilang makanya sebetulnya begini kalau terang sama kudu nerimo ilmu belum. dalam konteks ini harus nerimo sebetulnya kalau semua ulama itu berfatwa gini kalau kamu perang visabilillah dan yang kamu bela pasti benarnya misalnya Rasulullah yang kamu bela pasti benarnya itu kamu nggak boleh ingin mati syahid itu tidak boleh. Karena kalau kamu ingin mati syahid, artinya kamu ingin mati. Dan kalau kamu mati, artinya kamu ingin pasukan Nabi berku berkurang. Neng dinggon wong iso nak agama ku nak ure Nak ke mati kan berarti misalnya Nabi di pasukan satu gara-gara koyo ambisi syahid. Terus kalung sitok jadi samplo songo. Kalau yang pikiran kayak Anda 100 entah. Kalau yang pikiran kayak Anda 50 puluh Wes ngono mau kowe egois benang mati nang bus warga nang loni widadari kan mesti utek kemu ngono iku. Wong dunya ya bojo elek, cerewet kan tenang mati nang. Nah. Tidak nah, boleh. Cuma agama membolehkan orang ingin mati saya itu begini Perang itu tenang, nah, nganti toh nyawa mau mati rapopo. Itu jenenge wako adimnan tapi tidak wako akos dan. Jadi saya bilani Nabi wani mati. Tapi ojo kok niat mati, niatnya nulung Nabi. Mergo kena mati berarti ra nulung. Sehingga kalau sampean misalnya melakukan sesuatu yang sampai mati, justru dengan mati berarti akhir dari sejarah Anda. Lah agama itu tidak mau seperti itu. Ya ini penting kalau Jadi sampean kudu ngerti. Ya, agama itu dipikir ulama. Mergo ulama itu niru para nabi itu mikir. Contohnya ngeten. Nabi Sulaiman itu ono cawetok kakak adik, anaknya bodoh bodoh cili. Cah cilik ini rak mirip-mirip. Nah, istuwa ini kan ono nih. Di keriting itu ora iki pesek itu ora terus ini kan beda. Cah cilik kan mirip. Eh, singkat cerita bareng sing sitok pangan serigala, ya dipangan serigala. Iku adi, iku anak, iku sajane sing dipangan serigala mengklaim nak sing dipangan anak mbake. Singkat cerita abe Nabi Sulaiman, abe Nabi Dawud dibenarkan klaim klaim yang salah tadi. Singkat cerita seketika dikonfirmasi ke Nabi Sulaiman, jadi Nabi Sulaiman, saya ambilkan peso, nanti anak ini mau saya bagi dua. Wah, akhirnya sing bener-bener di anak itu jerit. Ampun ampun pun kayak noak niku mau nadik ulo. Sing dia tenang-tenang akhirnya di dikekno sing nangis sendiri. Gak mungkin seorang ibu anak piti sembelih tenang-tenang wae. Artinya punya kecerdasan. adik mau pas sampai dibagi loro tenang-tenang wae. Sing Mbak Yune cerit-cerit Sampai Nabi Sulaiman diputuskan sing cerit-cerit Karena ini yang sesuai definisi seorang apa? Ibu. Oh berarti sing dipangan yo anaknya sing cilik, anak anaknya apa disembelih kok tenang-tenang. Ini kecerdasan nubuah. E, makanya kenapa sahabat-sahabat pilihannya Nabi itu ya udah jarang kabundut nih dan perang kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kamu jangan jangan terlalu membela yang syahid berlebihan sehingga seakan-akan yang tidak syahid itu tidak tidak hebat. Jangan seperti itu. Bisa saja yang nggak mati ini memang dipersiapkan dari non Nabi sampai Nabi wafat sampai Nabi wafat mengganti perannya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama itu harus diukur dengan ilmu ulama. Jangan karena kamu ngaji bab syuhada seakan-akan yang paling keren itu yang mati syahid. Ya oke, okay, yang mati syahid itu luar biasa hebat. Tapi nyatanya Abdul Sohaba Abu Bakar ya coro dohir nggak kabundut syahid sampai dari Nabi wafat sampai meneruskan perannya siapa Rasulullah begitu juga Umar Utsman Ali. Karena tadi sahabat-sahabat itu bukan tolak syahadah dengan nama maktulal kafir. Sama cari nanti si tafsir munir sing wala tasaban alladziina qutilu fi sabilillahi nabu amba atau sing ning ayat wala taquru lima qatalu fi sabilillahi nabu amwat itu di, itu kan diulang beberapa kali saya ulang lagi ya dan sampean punya tradisi pakai pikiran ulama jangan pakai pikirannya sampean kan errormu orang itu gak boleh perang dengan niat tolak bisyahadah mencari mati syahid karena tolak bisyahadah kalimat ini bisa diganti maktulal kafir Kue perang be wong kafir. Ketika kamu mati itu pembunuhnya siapa? Kafir. Berarti kamu berstatus apa? Maktulal kafir. Orang yang dibunuh. Dan itu bisa diteruskan dengan status Anda maktul berarti Anda tidak iso nderekno kaji Nabi. Tidak iso bela ini. Maka yang benar adalah kalau perang-perang saja kita belani Nabi mati-matian meskipun nanti jadi mati. Jadi jadi mati itu katanya meskipun. Karena dalam kaidah fikih yuhtafaru dimnan malah faru posda. Kita ini warani mati itu dimnan. Konsekuensinya mati pun tak lakoni. Tapi ojo dikos, kos. Utang akeh BPKB bulat bojo wani apa-apa jatuh tempo ono perang. minane mati jahit. Wah iki wae cocok iki. <laughs> nyaur utang mati sahir itu wabot nyaur utang sadok mati. Terus perang tenanan. Wah yo ya kacau. Makanya kalau jadi ulama itu itu toh sitok-sitok cara ngarang tafsir itu. Mati syahid itu artinya gak kafir. Kalau kamu maktul berarti kamu tidak bisa bela nopo Islam. melani dungo untuk mati barang kok sampean ku ora oleh. Pipi anane sampean ku penting. Bujumu paling gak gak rondo lah, paling lumayan. Jono gunane gitu. Enggak boleh. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu orang tuh nggak mikir fatona. Makanya kata ulama, nggak ada rasul yang mati di medan perang. Rasul ya bukan nabi. Nggak ada rasul yang mati di medan. Karena tadi piye-piye maktulal kafir itu tidak keren kan kesannya rasul ini nggak dilindungi Allah. Ini ada musuhnya Allah mau membunuh rasul, rasulnya kebunuh. Kesannya kan nggak ter Meskipun kalaupun terbunuh tidak mengurangi hormat kita pada Rasul tentu ndak ya ndak ngurangi sama sekali tapi biaya-biaya kan tadi maktulal makanya ngaji itu yang khatam jadi ya oke okay, kita ingin sahid tapi dengan tidak cara seperti itu kalau sahid niatnya tadi apa meskipun terjadi sahid tapi jangan aku nang perang, gue nang mati syahid, dunia loro kabeh. Lho jebule terusane ini mergo keselen urip. Napa? Loro. Ndak boleh. Makanya Nabi ngentikan masyur itu doa itu sering saya baca. Ya Allah, berilah saya rezeki hidup, maka natil tuh khairan diselagi selagi hidup itu lebih baik bagi saya. Tapi ketika mati lebih baik ketimbang saya, ya sebaiknya saya mati. Itu doa yang umum. Sabda doa yang lebih spesifik. Ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah jadikan hidup saya ini anggap saja tambahan dalam semua kebaikan. Kalau mati saya anggap saja akhir dari segala keburukan. Mulanya sampai misalnya fasek, tukang korupsi, tukang bodoni wong, bodladus. Mestinya kalau mati itu yang seneng. Senajan tuh orang tobat, tapi nama mati yang seneng. Ya Allah, matur nuwun badhe jenengan pas ini saat Meskipun kalau dereng tobat, setidaknya dengan mati ini tobat otomatis. Wong nek mati kan gak iso zina, ora iso maling, ora iso korupsi. Makanya saya berkali-kali, sebenarnya mati itu bagus karena mati itu akhir dari segala keburukan Anda. Bukan sekedar keburukan Anda sudah lewat potensi bakat elekmu ya berakhir juga. Oh ini kan bagus, no? Mana kayak kayak alim nong mati, senar contoh minum apa oplosan, ya saya guys ngomong ratiri mau saya apa nih mati maksudnya saya ini berakhirlah semua kejahatan dia maka ini menjadi saya mayat iki tahu diri merasa nak jahat saat ini pun mati berarti saya ini maksud wal mauta rohatan li mingkuli syarri jadikan kematian ini akhir dari segala nopo keburukan